الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأكرمنا بخلفته من جميع العالم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعول لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan bulan Mubarak ini mari kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bermesraan bersama dengan Al-Qur'an sehingga kemesraan ini berubah menjadi persenyawaan yang teraktualisasi dalam semangat jihad kita untuk menegakkan dinullah di muka bumi ini hingga kesyahidan datang menjemput kita selaku seorang muslim. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di pertengahan ayat ini Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan siapapun dia selama dia mengaku sebagai manusia baik kafir maupun mukmin yang tuli maupun yang mendengar yang buta maupun yang melihat yang bisa berbicara maupun yang bisu yang mandul ataupun yang melahirkan yang lumpuh atau yang bisa berjalan yang diam ataupun yang bergerak hatta meskipun ia tinggal sebatang hidung yang berfungsi dari seluruh anggota tubuhnya, maka ia tetap mendapat rahmat hidayah Al-Quran. Wabayinat minal muda dan Al-Quran ini memberikan penjelasan di setiap petunjuk-petunjuk yang ada. Bahkan secara realitas Al-Quran mampu membelah jamaah manusia ini baik al haq wal batil, memberi al quran dengan yang batin, Di antara yang hak dan yang batin ini pun ternyata berbeda lagi manusia. Di antara sekian banyak manusia yang mengambil Al-Quran sebagai hidayah terbagi lagi menjadi beberapa kelompok atau golongan atau model. Ada kelompok yang hatinya tegas mengatakan kafir kepada Al-Quran, tetapi ia mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Ada kelompok yang ketiga. Dia mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi ia juga mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Ternyata hasilnya pun berbeda. Kelompok yang kafir kepada Al-Quran, tetapi diam dia mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, hidupnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. ini. Siapa mereka? Kelompok Eropa dan Amerika. Mereka kafir terhadap Al-Quran. Tetapi mereka mengambil nilai-nilai Al-Quran. Sebut saja bicara tentang profesionalisme dalam sebuah amal. Al-Quran menyebutkan misalnya standar kabasanallahu ilaih dan profesional kamu dalam bekerja. Sebagaimana Allah profesional berbuat kepadamu. Satu contoh kasus mak di Jerman sampai ada polisi sosial untuk menangkap dan memenjarakan orang yang ketika makan menyisakan makanannya. Pertanyaannya, di Indonesia ada enggak? Profesional enggak kita kalau makan? Habis bersisi atau nyisa? Mari kita lihat. Di barat, makan saja profesional. Bagaimana dengan tata ruang, tata kota, pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga mereka sebagai negara-negara maju yang berkuasa di muka bumi ini. Padahal mereka kafir terhadap Al-Quran. Tetapi mereka mengambil nilai-nilai Al-Quran. Benar apa yang Al-Quran katakan. Surah Al-Isra, surah 17. Ayat 9. Al-Quran menyebutkan. Inna hadal Qur'ana yahdilil lati Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan hidup yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihan anna dalam ajran Sekaligus memberikan berita gembira bagi pemegang kunci-kunci surga. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jika mereka mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam amal-amal soleh mereka yang profesional itu untuk mereka ada ujung ada upah yang besar. Maka yuk kita lihat pertanyaannya. Untuk kita orang Islam yang mengaku beriman, pemilik Al-Quran, apakah sudah sesuai dengan ayat ini? atau Apa tidak dari realitas yang kita hadapi hari ini adalah justru sebaliknya kehidupan kita semakin sempit, musuh-musuh datang menyerbu, mata depan semakin gelap, dulu ke barat. Tony Blair, mengaku aku kafir terhadap Al-Quran? Tidak mengatakan beriman kepada Al-Quran, tetapi Tony Blair mengaku kalau dia membaca Al-Quran setiap hari. Mari kita lihat lagi sendiri kita perbandingannya. Sudahkah Al-Isra ayat 9 muncul dalam diri kita orang Islam? Seorang teman pengelola agent atau lembaga studi ke Jerman bercerita Dulu waktu kuliah saya baru mendengar ungkapan seperti ini. Ketika saya ke barat, saya melihat Islam meskipun saya tidak bertemu dengan orang Islam. Tapi ketika saya ke dunia Islam, saya tidak melihat Islam meskipun saya banyak bertemu dengan orang Islam. Ternyata kalimat itu ada Pak Ustaz. Itu pengakuan teman yang sering bolak-balik dan tinggal beberapa saat lamanya di Jerman. Maka ketika kelompok kedua mengaku beriman, tapi Al-Quran campakkan ke belakang kehidupan kita. Susah diterka ke depannya mau bagaimana. Tadi sudah disebutkan, musuh datang menyerbu. Kehidupan semakin sulit. Lapangan pekerjaan semakin susah. Padahal Al-Quran ada dalam genggaman negerinya gemah ripah loh jinawi. Sumber dayanya berlipah ruah. Tetapi kita kekurangan. Banyak kelaparan, banyak kemiskinan, banyak mustahik, banyak pengemis ada di mana-mana di negeri kita. Dan itu jangan-jangan mari dianalisa bersama. Seperti yang Allah informasikan dalam surah Toha ayat 124. Waman orang a'rada an rifatin adalah inna Dan barang siapa yang mencampakkan Al-Qur'an maka akan kami jadikan penghidupannya penghidupan banyak, sempit. Mudah-mudahan ini peringatan dan juga belum terlambat. Ramadan masih ada beberapa hari lagi. Kemesraan dengan Al-Quran boleh ditingkatkan. Kelompok yang ketiga, mereka beriman, tetapi mereka juga menjalankan Al-Quran. Maka janji surah Al-Isra ayat 9 bisa menjadi kenyataan boleh kita lihat sejarah. Rasulullah dan para sahabat. Mereka yang ditakdirkan kaya, kayanya tak terkira. Tapi mereka yang ditakdirkan miskin, miskinnya tidak membuat mereka menemis karena kemiskinan mereka adalah pilihan, kemiskinan mereka diiringi dengan kaya ilmu pengetahuan. Siapa sosok itu Pak Ustaz? Ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang yang kekayaannya begitu luar biasa, singkat cerita, sungguh badar. Ketika mau perang badar kaum muslimin kesulitan air minum karena dikuasai oleh Yahudi, ditawar dengan harga yang tinggi, 20 ribu dirham. Katakanlah harga dirham hari ini misalnya 300 ribu saja, bahkan informasi terakhir mencapai 500 ribu per gram, berarti tinggal dikali 20 Angkat 300 berarti 6 miliar satu sumur. Sehari kaum muslimin boleh ambil airnya sehari ya Budi esokannya. Ternyata suatu hari setelah diambil oleh kaum muslimin sumurnya masih tetap tidak naik airnya surut. Si budi pemilik sumur datang lagi, Utsman, bayar semuanya nih, ribet urusan. Berapa lagi? Udah tanya aja dengan kemarin. 20 dirham lagi dibayarkan. 12 miliar wakaf tunai terjadi pada tahun 700 Masehi. Besar apa kecil? Banyak apa sedikit? Kaya apa raya itu orang? Dan hari ini wakafnya juga masih ada. Karena ahli warisnya tidak jatuh miskin. Nanti bandingkan dengan Indonesia. Kekayaan wakaf Muhammad bin Affan dihitung oleh pemerintah Arab Saudi hari ini konon kabar datang ini kan wakaf kongkong gue sekarang mau dijual nih berani berapa kamu sekarang padahal beriman pada Al-Quran tapi Al-Quran ditampakkan makin susah makin belangsak Utsman bin Affan satu saja dulu yang miskin siapa ada Ali radhiallahu anhu saking miskinnya istrinya pun memang harus bekerja Fatimah bekerja giling tepung di rumah Yahudi sampai tangannya kasar. Tapi Ali disebut oleh Rasulullah Alaihi Wasallam pemegang kunci-kunci pengetahuan. Begitu mendalam keimanannya, miskin menjadi pilihan karena hidupnya diabdikan untuk ilmu, mengajar, belajar, dan ribat berjaga di perbatasan wilayah Islam supaya tidak diserbu oleh orang-orang kafir. Dan Ali sejarah mencatat setiap selesai salam di sholat tahajudnya salam tengok kanan salam tengok kiri Ali kemudian berkata wahai dunia jangan lagi kau rayu aku jika kau ingin tetap merayu manusia pergi rayu lewat lain karena kau sudah utara tiga Imam Ali berani bicara kepada dunia mentalak tiga Al-Quran diimani, diamalkan. Apakah hari ini ada? pak? Ada. Satu atau dua orang, banyak orang. Pada satu wilayah tertentu atau tidak, ya. Kalau masih ingat negeri Palestina, negeri besar itu digunting oleh Zionis Israel dengan invasinya begitu luar biasa, terbelah menjadi dua, wilayah barat dan wilayah timur. Barat melingkupi ada wilayah Yerusalem, Masjidil Aqsa. Di timur Gaza ada orang-orang Islam. Wilayahnya nggak besar, hanya 365 km persegi. Penduduknya nggak banyak, hanya 1.850 orang saja. Tetapi Gaza 70 tahun diintervensi oleh Zionis Israel tanahnya tidak bisa diinjak oleh kaki-kaki najis penjajah Zionis Israel. Padahal Israel didukung dengan kekuatan besar internasional, hampir seluruh dunia. Tetapi tidak bisa masuk. Gaza miskin bisa dibilang hidupnya bergantung pada kebaikan NGO internasional. Tetapi tidak dapat memberi. Jauh dari kami ipar kodibles sampai berderai ya, air mata. Ketika suatu hari di bulan Ramadan bertamu di rumah ibu tua, di rumahnya yang barat itu masuk disuguhi roti yang sudah garing. Ketika sang ipar Blair menolak dan mengatakan kenapa bukan ibu saja yang makan, saya puasa. Bingung dia, tapi akhirnya kamu dan masuk di Islam. Ternyata di Islam ada orang miskin, berani lapar untuk Tuhannya, tidak meminta-minta, ada di Gaza. Penduduk Gaza selalu stabil, 1.850 orang, tidak pernah lebih terlalu jauh, tidak pernah kurang terlalu jauh. Tahun 2010 Masehi, dua pekan dibombardir, 700 orang gugur sebagai syuhada. Dalam dua pekan, Allah lahirkan bayi sebanyak 3.000 orang dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orangnya dekat dengan Al-Quran. Ramadan bersama Al-Quran bukan terjadi pada bulan Ramadan tapi sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang hayat di kandung badan. Imam-imam masjid di Gaza yang notabenenya generasi ketiga setelah intervensi Zionis Israel selama 70 tahun rata-rata hafal 30 juz Al-Quran. Supir angkot hafal dua juz Al-Quran. Eksekutif eh, muda pegawai Pemda hafal 5 sampai tujuh juz, 7 juz Al-Quran. Sehingga khotib berkesimpulan 60% penduduk Gaza hafal 30 juz Al-Quran. Maka kembali mari bandingkan dengan kita. Mau maju, mau musuh tidak mengintai kita negeri ini, rumusnya cuma satu. Kembali kepada Al-Quran. Tegakkan di dalam kehidupan musuh tidak akan bisa datang. Terakhir penutup. Rasulullah SAW menyebutkan tak akrabul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'inna ya'ti yawmal qiyamah di atas hari. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat di pada masyar untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kalau berharap Al-Quran bisa menjadi syafaat, tidak ada cara lain kecuali membaca Al-Quran membaca yang bukan sekedar gerakan lisan tapi membaca yang diresapkan di dalam sanubari diaktualisasikan dalam amal perbuatan makna kontekstual lainnya adalah jika hari ini kita masih pelajar yang belajar membaca Al-Quran minimal target syawal harus menjadi pengajar Al-Quran jika hari ini kita masih suka konsultasi, maka syawal targetnya jadilah konsultan.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 Wa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fainna innahu ya'ti yawmal qiyamah syafa'ati ashabi. Sadaqallahu al-azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا Ya Allah Sungguh kami senantiasa menganiaya diri kami sendiri Syukur-syukur kami Jika dibandingkan dengan banyaknya nikmat yang terpokok Maka sedikit timbulan amal soleh berhasil kami lakukan jika dibandingkan dengan panjangnya umur yang terbuang. Masih dari kami menunda untuk bertobat dari segala maksiat yang kami lakukan. Karena kami menyangka kematian kami masih lama menjelang. Yes, sir. Sungguh jika tidak kau ampuni kami dan tidak kau kasih tadi dan kami menjadi orang-orang yang Oleh karena itu, ya kami mohon kepada Ampunilah dosa-dosa Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Belas kasihanilah ibu bapak kami ya Sebagaimana ibu bapak kami dan mendidik kami dengan cinta. Bisa kami suci. bapak ini enam puluh pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami ini. Jadi karena di antara kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah maksud Islam berdosa. Wa ila syirka wal Allah Allah jadi hidup di kulit mata wa kulli Allah maksud ikhwan al muslimin di Mesir. Wa fi Filistin, wa fi Iraq, wa fi Syria, wa fi Rohingya, hidungnya. fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati ربنا عصبة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر حكيم السنه